السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كمسلمين pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Allah limpahkan keberkahan. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmatnya. Ya. Nikmat yang tidak bisa kita hitung nikmat yang begitu banyak dan begitu melimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka pasti engkau tidak akan bisa menghitungnya. Kita sebutkan satu persatu begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam ya. karya dari Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita masuk di hadis yang ke-182 seputar tuntunan zakat fitrah ya. Tuntunan zakat fitrah yang sering disebut dengan sedekahul fitr ya dan disebut sadaqatul fitri atau zakat fitrah ya. Hadza min idafati syai' ila sababihi. Karena disandarkan kepada sebab ditunaikannya amalan ini. Ya. Di mana amalan zakat fitrah itu ditunaikan setelah kita uh, berbuka dari bulan suci Ramadan ya sodakotul fitri ya. Kita kembali berbuka setelah satu bulan penuh uh, Ramadan ya, kemudian kita tunaikan zakat tersebut berupa zakat fitrah ya. Kita bahasanya zakat fitrah seringnya ya, sebutnya gitu sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Fauzan wal muradu bil fitri al fitru min Ramadan yang dimaksud dengan fitr ya dalam zakat fitr ini adalah al fitru al fitru min Ramadan yaitu berbuka dari bulan suci Ramadan ya. Kamu muslimin pendengar ada muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah muallif ya Syekh uh, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala ya menyebutkan tentang tuntunan zakat mal maka beliau akhiri kitabuz zakah dengan tuntunan zakat uh, badan ya zakat badan zakat yang ditunaikan bukan karena uh, kepemilikan harta dengan jumlah tertentu ya Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadis yang menjadi dalil bahwa zakat tersebut wajib kepada setiap muslim apakah muslim itu adalah muslim yang merdeka muslim dalam kondisi budak muslim yang dewasa, muslim yang masih kanak-kanak ya. Bahkan muslim yang masih bayi sekalipun ya. Maka wajib ditunaikan zakatnya oleh mereka yang memiliki kewajiban untuk uh, memberikan nafkah. Ya. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang pertama tentang zakat fitrah ya. hadis ke-182 An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ya. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya. Semoga Allah meridai keduanya. Maka pengucapan radhiyallahu anhuma ya. kenapa dengan domir huma yang menunjukkan kepada dua orang maka pengucapan radhiyallahu anhuma adalah ketika uh, sahabat tersebut beserta bapaknya adalah seorang sahabat dan seorang muslim dan tentunya sahabat ya maka diucapkan radhiyallahu anhuma tapi kalau seandainya sahabat itu saja sementara bapaknya dia bukan seorang muslim maka doa keridhaannya hanya radhiyallahu anhu. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar Kedua orang tersebut adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan ay aujaba mewajibkan sedekah fitri yang kita sebut dengan zakat fitri atau qala ramadan atau zakat atau sedekah ramadan ya. ala dzakari wal untha terhadap laki-laki dan perempuan wal hurri wal mamluk juga wajib terhadap atau atas laki, al eh, atas seorang muslim yang merdeka maupun yang budak sa'an min tamrin satu sa' dari kurma atau sa'an min syairin satu sa' dari makanan gandum ya qal kemudian Abdullah bin Umar mengatakan fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin ya eh, manusia sebagian manusia ada yang mengalihkan penunaian zakat fitrah ini kepada setengah sok dari gandum yang halus ala sughiri wal kabir yang ditunaikan atau wajib atas yang kecil maupun yang besar, yang dewasa maupun kanak-kanak. Wa fi lafdhin dan dalam lafaz lain an tuadda qabla khurujin nas ila shalah hendaknya ditunaikan sebelum orang-orang berangkat ke salat Idul Fitri. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadzal hadis aslan fi wujubi shadaqatil fitri. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, ini adalah salah satu di antara hadis yang menjadi dasar akan wajibnya uh, zakat fitri. Zakat fitrah. Sudah jelas bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan farad Rasulullah. Rasulullah mewajibkan. Ya. Berarti uh, hukum zakat fitri adalah satu kewajiban bagi seorang muslim yang dia mampu untuk uh, makan atau memiliki makanan untuk hari itu. Ya. Untuk hari itu. Wal fardu ma'nahu al-ijab. Ya. Dan fardu artinya adalah wajib. Makanya sholat lima waktu itu disebut juga dengan sholat fardu. Selain juga disebut sholat wajib, dia juga disebut dengan sholat fardu. dan kewajiban menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang yang tadi adalah uh, ketika atau eh, ketika orang muslim tersebut adalah orang yang memiliki makanan untuk hari itu ketika dia masih memiliki makanan untuk hari itu maka dia tunaikan zakatnya kepada siapa kepada orang miskin ya kepada orang fakir dan hikmah ditunaikannya zakat pada hari tersebut adalah ighna'ul fuqara yaumal 'id ya memberikan rasa cukup kepada orang-orang fakir di hari Id ya. Kita tahu kalau yaum atau hari Idul Fitri itu hari di mana orang sudah tidak kerja ya. Hari di mana toko-toko itu tutup ya, biasanya demikian karena libur. Maka dengan diberikannya bahan makanan kepada orang-orang fakir maka ini bisa membuat mereka merasa cukup, ya, tentunya berkecukupan dengan apa yang diberikan. Ya. Berbeda halnya kalau seandainya ya bahkan beliau Syekh Salih Fauzan dalam mensyarah hadis ini beliau mengatakan bahwa ini diantara hikmah kenapa dengan dalam bentuk makanan yang ditunaikan bukan dengan bentuk uang. Karena boleh jadi orang fakir punya uang. Tetapi pada hari itu mereka nggak bisa membeli makanan karena toko-toko tutup. Ya. Atau seandainya mereka nggak punya Uh, mungkin juga uh, mereka seandainya tidak memiliki makanan kemudian juga uang dia mau kerja kerja juga tidak bisa karena pada hari itu juga pada libur maka ini salah satu hikmah ya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan dalam bentuk makanan tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban hal tersebut ya, kewajiban zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang tadi kita sebutkan, laki-laki dari kaum muslim, perempuan, merdeka maupun budak, ya, anak-anak maupun dewasa, ya. Ini ditunaikan. Anak-anak siapa yang menunaikan? Yang menunaikan adalah orang tuanya. Orang yang menafkahinya. Orang yang menafkahinya. Maka barang siapa yang menafkahi orang lain, maka orang tersebut yang dinafkahi juga wajib ditunaikan zakatnya oleh orang yang menafkahinya. Seandainya mungkin ada anak yatim ya. Kemudian dia asuh. Maka anak yatim itu harus ditunaikan zakat fitrahnya untuk yang oleh yang mengasuhnya. Ya, karena dia sudah uh, memberikan nafkah kepada orang tersebut. Ya. Kemudian hadith ini juga menjelaskan tentang miqdar, tentang kadar yang ditunaikan dari zakat fitrah. Ya. Kadarnya adalah annahu sa' bis sa'in nabawi. Ya kadar yang ditunaikan dari zakat fitrah adalah satu sa' dan satu sa' adalah huwa arba'atu amdad empat mud satu mudnya berapa satu mud adalah uh, <clears throat> seperti satu apa satu cidukan dengan kedua telapak tangan gitu ya itu yang disebut dengan satu mud jadi seperti ini kita gabungkan tangan yang Eh, terbentang, ya, telapak tangan yang terbentang, gabungkan yang kanan dengan yang kiri. Maka ketika uh, didapati di situ mungkin berasnya demikian, maka itu namanya satu mud. Dan satu so itu empat kali mud. Empat kali mud. Kurang lebih untuk sekarang mungkin dikilogramkan ya sudah jelas kadang sudah banyak yang uh, memperjelas dengan kilogram ya maka kurang lebih dua kilo setengah namun mungkin angka lebih aman lagi Syekh Saleh Fauzan mengatakan tiga kilo kurang lebih ya wa miqdaruhu bil kilo al-yaum 3 kiluat kata beliau ya. kadarnya untuk Eh, hari ini ya zaman sekarang ini kurang lebih ya 3 kilo kata beliau. Dan tentunya 3 kilo itu ada lebih ya. Namun lebihnya itu ya ihtiyatan dalam rangka kehati-hatian. Ya, jangan sampai kurang. Maka dilebihkan sedikit ya 3 kilo insyaallah ini sudah masuk kategori aman ya. Kemudian, dalam hadis ini juga disebutkan tentang as-sinful ladzi tukhraju minhu. Ya, jenis-jenis makanan yang dikeluarkan zakatnya. Apa saja disebutkan oleh Rasulullah sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Maka yang pertama adalah kurma. Maka kurma wajib di zakat eh, atau kepem, eh, orang dalam zakat fitrah wajib menunaikan berupa kurma yang menjadi makanan pokok di tempat yang menggunakan kurma. Ya. tamr at-ta'am wahuwa albir syair Juga demikian dengan gandum. Ya, kalau suatu tempat menjadikan gandum itu sebagai bahan makanan pokok, maka demikianlah dia tunaikan zakat fitrahnya dengan gandum dan akan disebutkan dalam hadis yang berikutnya ada kismis juga ada keju ya wa kullu ma yaqtatu fil balad dan demikian ditunaikan zakat fitrahnya eh, dari jenis-jenis makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok di negeri tersebut ya Adapun sebagaimana disebutkan dalam hadis ini fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin ya ada di antara orang ya, dan ini adalah sahabat ya, seorang sahabat yang nanti akan kita sebutkan di hadis berikutnya bahwa kalau gandum yang halus yaitu setengah sok sudah cukup untuk ditunaikan zakatnya. Kenapa? Karena ini ijtihadnya. Ya, ini ijtihadnya. Kenapa? Karena gandum tersebut adalah secara kualitas lebih tinggi daripada gandum yang biasa. Sehingga ijtihad beliau mengatakan bahwa setengah sa ya. Sehingga dua mud ya. Dua cidukan ke dengan kedua telapak tangan orang dewasa ya tentunya mungkin ya orang Arab ya yang secara postur lebih besar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang jadi ukuran maka dengan dua itu sudah cukup untuk ditunaikan zakat fitrahnya ya. sekalipun fahada kata beliau fahada ijtihadu min Muawiyah radhiyallahu an ini adalah ijtihadnya sahabat Muawiyah Muawiyah radhiyallahu an ya, ini nanti akan kita sebutkan dan ijtihadnya Muawiyah untuk menggantikan yang tadinya satu sok ke setengah sok dari gandum yang halus, gandum yang kualitas bagus. Ini merupakan ijtihad yang uh, tidak disepakati oleh para sahabat ya. Dan diantaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau meriwayatkan hadis tentang uh, kisah Muawiyah bin Abi Sufyan yang beliau mengurangi uh, ketentuan zakat atau jumlah atau kadar zakat fitrah ketika gandum yang kualitas bagus di zamannya maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya akan senantiasa menunaikan zakat fitrah satu sok sebagaimana itu yang ditunaikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bayan waktu ikhraj sadaqatil fitr ya menjelaskan tentang waktu kapan ditunaikan sedekah atau zakat fitrah kapan ditunaikannya ya yang qasimu ila thalathati aqsamin dalam menunaikan zakat fitrah itu ada tiga waktu yang pertama adalah waktu jawaz waktu yang diperbolehkan ya. di mana dalam rentan waktu tersebut seseorang boleh menunaikan zakatnya dan yang kedua adalah waktu fadilah, waktu yang utama. Dalam rentan waktu tersebut, seseorang sangat dianjurkan untuk menunaikan zakatnya, zakat fitrahnya. Dan yang terakhir ada waktu kodok, waktu yang sifatnya adalah mengganti. Berarti kalau kodok itu sudah di luar waktunya. Ya, dia mengganti Adapun yang pertama sebagai waktu jawaz fayajuzu ikhrajuha qabla al id bi yaumin aw yaumaini. Maka diperbolehkan seseorang menunaikan zakat fitrah dua atau satu hari sebelum fit hari Id, dua atau satu hari sebelum hari Id. Maka itu adalah waktu di mana seseorang silahkan sah ketika zakat fitrahnya ditunaikan di waktu itu, di rentan waktu tersebut. Dan yang kedua ada waktu yang utama untuk ditunaikan zakat fitrah kapan? Fahuwa qabla khurujin nasi li salatil idi. Yaitu ketika seseorang mau keluar untuk menunaikan salat id ya. Jadi ketika berangkat salat id sambil bawa uh, zakat fitrah ya. Ketika salat id sambil bawa zakat fitrah. Maka itu adalah waktu yang sangat utama untuk uh, ditunaikan zakat fitrahnya. Ini waktu yang utama. Kemudian yang terakhir wa amma waqtul qada fa huwa ba'da yaumil id. Adapun waktu mengqada ya. Karena mungkin enggak sempat ya, lupa atau bagaimana ya. Yang jelas uh, dia tidak menunaikan sebelum waktu Id, sebelum salat Id maka dia wajib menunaikan setelah idnya. Kata Syekh Salih Fauzan, ya. Idza madha waqtul id wa lam yukh, wa lam yukhrijha wajib alaihi ay Ketika hari id itu berlalu sementara dia uh, belum menunaikan zakat fitrah, maka wajib untuk ditunaikan. Li'annaha dainun fi dhimmatih. Karena itu Eh, bagi dia adalah utang yang harus ditunaikan. La ayat rukaha abada. Gak boleh bagi orang tersebut untuk meninggalkan selamanya. Artinya harus ditunaikan sekalipun sudah berlalu waktu sholat idnya. Ini menurut Syekh Saleh Fauzan yang kita baca dalam syarah Umdatul Ahkam. Hadis yang terakhir dari bab zakat, yang lebih spesifik dari bab zakat fitrah adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب Abu, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya beliau mengatakan dahulu kami menunaikan Dahulu kami di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan zakat fitrah dengan kadar satu sok dari makanan pokok atau satu sok dari gandum atau satu sok dari keju atau satu sok dari kismis. Falamma jaa Muawiyah ketika Muawiyah khilafah Muawiyah ya. Waja'atis samra dan datang ada yang namanya gandum yang halus dengan kualitas yang bagus ya Qal Muawiyah mengatakan ara mudda fi hadhihi ya'dil muddain. Saya berpendapat satu mudnya gandum untuk bahan samra gandum yang halus yang kualitas bagus itu sama dengan dua mud ya atau dua atau satu, satu mudnya seperti dua mud gandum biasa. Nah, disinilah kenapa Muawiyah itu berpendapat berijtihad kalau dengan jenis samro itu uh, setengah dari soknya. Sehingga dua mud cukup. Karena kualitas satu mud gandum biasa eh, atau satu uh, satu mud gandum halus itu seperti dua mud gandum biasa. Sehingga ketika gandum halus yang kualitas bagus itu cukup setengahnya. Ini ijtihad uh, Muawiyah. Qala Abu Sa'idin. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan amma ana adapun saya fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya saya tidak saya saya senantiasa mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah sebagaimana aku mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tetap satu sok. Mau gandum yang jenis apapun ya tetap satu sok Sekalipun gandum yang ini mungkin dari segi harga lebih bagus ya. Uh, mungkin dari segi harga itu dua kali lipat dari gandum biasa maka tetap yang ditunaikannya sekalipun gandum bagus ya satu sok nah ini kata Abu Sa'id Al-Khudri dan ini bukti di mana para sahabat tidak bersepakat uh, atas ijtihadnya Muawiyah ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan hadis ini ya, terdapat satu uh, pesan yang tersirat ya, yang bisa kita pelajari ya. Kata Syekh Saleh Fauzan, hadis ini adalah raddun 'ala alladziina yaquluna bi ikhrajil qimah fi shadaqatil fitri. Ya. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mereka mengatakan bolehnya uh, menunaikan zakat fitrah dengan qimah dengan uh, yang semisal ya contoh semuanya ya dua kilo setengah beras itu jadi dua puluh lima ribu ya, atau tiga puluh ribu ya sudah berarti kimah dua kilo setengah atau tiga kilo itu adalah tiga puluh ribu ditunaikannya tiga puluh ribu nah, sebetulnya hadis ini menjadi rad sebetulnya hadis ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang berpendapat demikian ya Hada mimma yuakidu annaha la budda an takuna mimma yu'kal minat ta'am wa ghairih minal aqwat ya. Ini menjadi penegasan bahwa yang namanya zakat fitrah itu harus ditunaikan uh, dari makanan yang dimakan atau makanan yang menjadi bahan pokok. Wala takunu minan nuqud dan bukan dari uh, uang ya. Maka ini hadis yang terakhir kita baca. Ah, ini menjelaskan bahwa yang namanya adanya ya, ya maksudnya uh, Muawiyah bin Abi Sufyan yang berijtihad demikian itu kan uh, terbantahkan. Dibantah dengan adanya tidak dengan adanya uh, pertentangan dari sahabat ya yang lainnya bahwa diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri tidak menyetujui Berarti sekalipun sekalipun uh, gandum yang halus itu kadarnya lebih tinggi uh, eh, eh, apa kualitasnya lebih tinggi maka itu tidak berlaku ya tidak berlaku maka demikian juga tidak bisa tidak bisa kemudian dialihkan kepada uh, uang uh, uh, yang yang yang yang setara dengan dengan dengan barang atau dengan makanan yang berupa 3 kilo ya. Wa aidan shadaqatul fitri shadaqatun zahirah ya. Wa imma ikhrajud darahim fa huwa shadaqatun khafi khafiyat khafiyatun ya. Juga kata Syekh Shalih Fauzan bahwa sedekah fitri, ya, zakat fitri adalah zakat yang tampak syiar termasuk di antara syiar ya jelas ditunaikan berupa makanan tampak kelihatan ya bahkan ditunaikannya dianjurkan sebelum sholat id itu dibawa kemudian di, disampaikan ke yang berhak adapun wa amma ikhrajud darahim adapun mengeluarkan dalam bentuk uang fahuwa sadaqatun khafiyatun maka itu adalah sedekah yang yang tidak tampak yang tidak terlihat. Maka sementara kalau zakat fitrah itu tuntutannya adalah tuntunannya adalah harus tampak. Ya. Sehingga kalau tampak e, zakat yang tampak maka tentunya adalah zakat yang ditunaikan dengan barang atau dengan makanan yang menjadi makanan pokok. Ya. Taib kan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menunaikan zakat fitrah adalah bagi semua muslim yang uh, hidup atau menyaksikan uh, terbenamnya matahari di bulan Ramadan yang terakhir atau di di hari puasa di bulan Ramadan yang terakhir. Di hari terakhir dari uh, di hari terakhir dari bulan Ramadan ya. Oleh karena demikian ketika ada seseorang yang meninggal di waktu asar hari terakhir bulan Ramadan maka dia tidak wajib ditunaikan zakatnya. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan, tidak sampai kepada finish dari bulan Ramadan, tidak menyaksikan dari terbenamnya matahari sebagai tanda finish bulan Ramadan. Eh, tanda eh, tanda finish bulan Ramadan. Dan demikian juga bagi bayi yang terlahir di saat Isya, maka dia juga tidak wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Namun sebaliknya kalau ada orang yang meninggal di waktu isya, ya, maka dia wajib ditunaikan zakatnya sekalipun dia belum sempat sholat id. Ya. Karena tentunya masih di malam hari, malam Idul Fitri, maka dia tetap wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Ya, atau ada bayi yang terlahir di waktu asar ya sebelum matahari ter, ter, terbenam ya sebelum ghurubu syams maka bayi tersebut juga wajib ditunaikan zakatnya ya karena dia termasuk zakatul abdan zakat badan atau orang yang uh, masuk Islam masuk Islam di bulan Ramadan di waktu asar maka wajib atau masuk Islam uh, waktu isya sebelum hari Idul Fitri maka tidak wajib untuk tunai, menunaikan zakatnya. Kiranya ini yang kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. InsyaAllah akan kita lanjutkan uh, di kitab berikutnya yaitu kitab Siam di pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wasallam. Akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.